Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang halaman 168 yang cetakannya sama seperti anak pegang ini. 168 yang tidak sama bagian matan bagian atas matannya. Kata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, kata beliau, misal hadis atau hadis Isra wal Mi'raj. Seperti hadis Al-Isra wal Mi'raj. Ini kaitannya masalah apa sih? Kaitannya masalah beriman dengan perkara gaib. Isra Mi'raj itu perkara gaib kan, kita enggak nyaksikan. Makanya orang kafir Quraisy mereka mengingkari. Mengingkari apa? Yaitu ketika Rasulullah semalam, semalam loh, bukan sehari semalam ya semalam perjalanan malam hari dari mana? Dari Baitul Maqdis eh, dari nah Makkah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjid Aqsa. Sehari semalam atau semalam? Semalam saja. Itu perjalanan kalau onta, naik onta, itu prediksinya perjalanannya sebulan. Hah? Sebulan perjalanan kalau naik onta. Paham ya? Nah barakallahu fi kalau naik onta sebulan perjalanan itu prediksinya. Nah barakallahu fi Nah, coba bayangkan ditempuh dalam kondisi semalam. Orang kufar Quraisy mereka apa? Mendustakan, nggak mungkin ini. nggak mungkin Muhammad pergi dari mana? Ke Makkah, dari Makkah ke Palestina cuma semalam toh. nggak mungkin. Nah, itu berarti apa? Lemah imannya. Kalau kita walaupun nggak menyaksikan, karena itu kabar yang sahih, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Perhatikan, nah barakallahu fi kata beliau, seperti hadis Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari mana? Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina malam hari, semalam toh. Naik apa kendaraannya? Avanza? Naik apa? Buruk. Ewa. Naik buruk. Buruk ini kecepatannya luar biasa. Avanza kalah. Pajero kalah. Namanya Alphard kalah. Namanya Apalagi semua yang ada kendaraan-kendaraan yang ada ini pesawat, mau Garuda atau pesawat Lion kalah. Paham ya? Kenapa kok kalah? Kecepatannya bagaimana Islam kecepatannya? Kecepatan buruk bagaimana kecepatannya? Eh? Satu langkah bagaimana? Sejauh mata memandang bayangkan. Subhanallah. Cuman pertanyaannya, tolong jawab. Paham ya? apa sih buruk ini? Hewan apa apa? Hewan apa apa? Hewan, naam. Kayak apa hewannya? Sudah kita lewat berkali-kali ini. Kullama takarrar takarrar, semakin diulang-ulang semakin melekat. Hah? Apa? Lebih kecil daripada kuda? Lebih besar daripada am? Ambil bukan. Lebih kecil daripada kuda benar, lebih besar daripada kuda. Hah? Keledai, kalau balik ya. Nah, para kalau gitu ya. Nah, fawqal himar dunal bagel Ayo. Bukan bukan kuda sebenarnya, masih keliru ya. Fawqal himar dunal bagel Fawqal himar itu berarti lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagel. Nah, bagel apa itu bagel? Bagelun jamaknya birol? Apa? Diperkenalkan di sini, sudah kata lewati. Apa itu bagelun? Jamaknya birolun? Ayo mana mantum? Buruk ini hewan lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagel, bagelun. Apa itu bagelun? Naam. Itu hewan perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham? Itu buruk namanya. Buruk itu apa hewan apa? Hewan lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagel. Bukan kuda ya, bagel. Bagel ini hewan perkawinan antara apa? Hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Mafhum? Hewan na'am. Kecepatannya itu. Satu satu jangka langsung jauh mata memandang. Subhanallah. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj naik ke mana? Naik Mi'raj. Naik ke mana Mi'raj? Naik ke langit yang keberapa? Naik ke langit yang ketujuh. Naik ke langit yang ketujuh. Ditemani atau tidak? Ditemani siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kita baca, qala Syekh Salil Fauzan, asbahullah diperhatikan situ min al-akhbar allati akhbarana Allah azza wa jalla anha wa rasuluh al-Isra wal Mi'raj atau al-Isra wal Mi'raj artinya termasuk kabar-kabar yang Allah taala kabarkan kepada kita tentang perkara gaib tersebut dan rasulnya mengkabarkannya yaitu Isra dan Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Perhatikan baik-baik. Al-Isra wal Mi'raj itu tragedi kejadian yang luar biasa. Cuman semalam. Semalam, bukan sehari semalam loh ya semalam. Subhanallah. Kalau Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maksudnya Allah Ta'ala zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram yakni min Makkah al-Musrifah. Paham ya? Dari Makkah, kota Makkah yang nam barakallahu fik, nam eh, yang mulia ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Masya Allah, di Palestina, di Palestina. Maka ke Palestina. Berapa tadi? Berapa hari? Semalam saja. Bukan sehari semalam, semalam. Makanya orang kafir Quraisy ngingkari, nggak mungkin ini Muhammad, nggak mungkin. Akhirnya apa Allah tampakkan di hadapan Rasulullah alaihi wasallam gambaran-gambarannya. Adapun yang disampaikan Muhammad itu benar, tapi kita nggak percaya. Bayangkan. Orang kafir Quraisy kayak gitu modelnya. Bentuk-bentuknya kayak ngingkari, ngayal gitu modelnya. Paham ya Allah musta'an. Kita lihat sini. di barakna haulah yang kami telah berkait sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, yaitu nama untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami. Kita lihat, wa baina Makkah wa Palestina di garis ini, wa baina Makkah wa Palestina dan antara Mekah dan Palestina itu masafatun ada jarak taqta'uha. Jarak tersebut bisa ditempuh al-ibil, perhatikan. Jarak tersebut bisa ditempuh oleh onta fi sebulan. Enggak enggak sembarangan nih, ya, onta aja naik onta itu Mekah ke Palestina sebulan naik onta. Lah ini cuman eh, sekali sejangka eh, se, sejangka apa ya? Nah, barangkali langsung sejauh mata memandang. Paham ya? Subhanallah. Nah, adapun modus yang dijual di pasar-pasar itu, namanya gambar buruk, kepala perempuan, kemudian apa? badannya badan kuda itu dusta. Jangan dibeli. Paham ya? Nah, masa digambar kayak gitu modelnya? Allah musta'an. Nah, Kita lihat karena buruk ini kendaraan para nabi dan rasul kita lihat ini. War Rasul alaihi wasallam bihi dan Rasulullah alaihi wasallam diperjalankan di malam tersebut. nah, dengan buruk, Lailatan wahidah lihat nih, semalam. Bukan sehari semalam ya, semalam. Wa ada alaihi wasallam fi hadhihi fi hadhihi lailah. Dan beliau kembali pulang lagi di malam itu juga. Bukan sehari semalam loh, semalam. Oh semalam ya? Nah, seperti itu. Jadi semalam aja udah PP. Apa PP? Pulang pergi. Sampai bawah perhatikan kita kita baca sampai bawah itu, ja'ahu Jibril alaihissalam, Jibril datang kepadanya wa huwa naimun di Mekah dalam kondisi beliau tidur di Mekah Subhanallah. Wa hamalahu 'alal buraq, kemudian Jibril membawa beliau di atas buraq. Eh? Membawa beliau di atas apa? Buraq. Ingat-ingat, dabatun hal anbiya, yaitu hewan yang dikendarai oleh para nabi. Ternyata para nabi kendaraannya itu buruk ternyata. Subhanallah kaidah ini berarti. Iburok itu yang kendaraannya bukan Rasulullah saja. Ternyata para nabi juga apa? Kendaraannya burok. Itu lihat itu. Dabatun yaitu hewan yarkabuha dia Para nabi mengendarainya. Wa dhahaba bihi ila Baitul Maqdis. Kemudian nabarakallahu Jibril alaihissalam membawa pergi eh, dengan buruk tersebut. Siapa yang dibawa pergi? Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis ke Masjid Aqsa. Subhanallah. Di sana diapain kira-kira? Buruknya dilepas atau diikat? Dalam riwayat diikat. ditentang bahasa Jawanya. Diikat. Paham ya? Nah, lihat ini. Wa khatmuha, langkahnya, langkahnya itu but muddi basariha. Lihat ini. Langkahnya, satu langkah itu, nah barakallahu fi sejauh mata memandang. Masya Allah. Berarti mobil kalah ya, jelas. Pesawat Kalah. Pesawat kalau nah barang kalau ketika naik itu masih kelihatan ya. Tapi ini begitu satu langkah sejauh mata memandang. Subhanallah. Buruk. Paham ya? Nah. Kalau zaman sekarang ada nggak zaman sekarang? Adanya cuman keledai sama kuda. Paham ya? Nah, kuda. Ah, barakallahu fiik. Kalau keledai himar, kalau kuda khailun misalkan, seperti itu. Tapi kalau untuk buruk ini, enam Zaman sekarang ada nggak yang nampak di kita lihatnya ada nggak? Ya nggak ada kalau kita lihat. Paham ya? Ini kendaraan khusus para nabi. Bisa dikatakan kilat khusus itu ya, cepat sekali. Satu langkah sejauh mata memandang. Subhanallah. Naam. Summa innahu shalla bil anbiya fi Baitul Maqdis. Subhanallah lihat ini. Kemudian beliau salat bersama para nabi di Baitul Maqdis. Para nabi sudah meninggal, sudah mati. Kok bisa ya salat di situ? Nah, ini pertanyaannya. Kok bisa ya? Antum jawabnya. Ah, eh, endak? Padahal para nabi sudah meninggal kan? Nah, Rasulullah sholat di Baitul Maqdis menjadi imam beliau. Di belakangnya para nabi dan rasul, kok bisa? Naam, ahsan barakallahu fi. Apa tadi? perkara yang mungkin Allah mewujudkannya itu bukan perkara yang sulit mewujudkan ada itu bisa bayangkan itu subhanallah buruknya ditaruh di mana tadi di mana? Dilepas atau di bagaimana? Diikat. Nah. Summa innahu urida bihi kemudian beliau urida bihi, diajak naik. Yakni su'ida bihi, naik kemana? Ila sama bi ruhihi wa bi Penting ini. Diajak naik ke langit dengan rohnya dan jasadnya. Pendapat yang mengatakan jasadnya di dunia tidur, rohnya dibawa ke atas itu pendapat yang batil lemah. Hah? Pendapat yang batil dan lemah. Mafhum salah. Nah, barakallahu lebih seperti itu. lama-naman, Ini juga bantahan perhatikan ini. Posisi ketika diajak naik ke langit, perhatikan jasadnya dan rohnya yakdotan sadar lama-naman bukan mimpi bukan mimpi loh ya nah yang mengatakan itu mimpi masa cuma semalam itu berarti dia gagal paham seperti yang kupar kuras gak percaya yang semalam subhanallah kalau kita percaya tadi ya, harus percaya sami'na wa ta'ana imanan harus beriman Faham ya? Inilah nanti kisah seputar apa? Barakallahu fiik. Nah, Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj yaitu naik ke langit dari langit pertama sampai langit yang ke tujuh ditemani siapa? Jibril alaihissalam. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh disambut oleh para nabi dan rasul. Nah, barakallahu fi kisahnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.